Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah taala. Sejenak ya, enggak usah anu, istilahnya sabar aja insyaallah sebentar lagi kita selesai karena memang pembahasannya enam berlanjut. Kita lihat qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah taala wa din bi kitabillahi wa sunnanillati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Itu pantun yang terakhir kita baca. Kemudian yang terakhir kita baca penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala mengenai penggunaan kias. Kias itu sebenarnya diperbolehkan, namun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh kalau darurat. Memang seperti itu. Sumber yang inti itu apa sih? Al-Qur'an dan As-Sunnah ijma' misalkan dibutuhkan menukilkan ijma' ijma' dibutuhkan kias ya pakai kias kalau sahih paham ya oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mempermisalkan kias itu nah bagaikan apa seperti bangkai dipermisalkan apa nah barakallahu fikum nah sesuatu yang darurat itu jadi boleh semula haram namanya bangkai apa saja darah daging babi itu haram enggak haram tapi kalau darurat enggak ada lain lagi Antum masuk ke hutan, masuk ke hutan kehabisan bekal. Nah, jalan itu. Badan sudah gemeteran nih. Bisa dikatakan dia meninggal seketika kalau enggak makan misalkan. Ternyata lagi duduk gini ternyata sampingnya ada bangkai. Nah, enggak tahu bangkai apa ya. Tapi kalau dimakan itu mungkin bisa menyambung kehidupannya jadi halal bangkai tersebut. Paham ya? Karena ini menunjukkan bahwasanya semula sesuatu yang Allah telah haramkan, tapi kalau dalam keadaan darurat kemudian Allah telah halalkan, di dalamnya itu berarti ada sesuatu hikmah yang Allah Taala berikan. Enggak sembarangan ya. Tapi ingat, nah sesuatu yang namanya darurat itu sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebihan. Misalkan sudah makan satu piring, nambah lagi. Eh, bangkai satu piring gitu, makan, tidak bisa hidup, nambah satu piring lagi. Nah ini nggak boleh. Berlebihan. Satu inilah yang darurat tadi itu. Nanti jalan lagi, ternyata kok mau pingsan lagi. Nah, darurat lagi. Paham ya? Intinya semuanya sesuai dengan kadarnya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum hidakumullah seperti itu. Nah, jadi jangan sampai berlebih-lebihan di dalam apa? Di dalam memaknakan darurat ini. Darurat itu setelah solusi tidak ada. Seperti orang-orang yang apa? Yang suka apa? Yang suka nyimpan uang di bank, hati-hati. Eh, bank-bank yang ada itu, nah barakallahu fikum berdasarkan penelitian yang secara global itu jarang sekali dikatakan sesuai dengan syariat. Dan ini yang kenyataannya Allah alam, Allah alam anak nggak nyimpan di sana ya. Cuman banyak yang cerita dan pegawai bank sendiri keluar, itu ceritanya banyak sekali. Walaupun namanya bank syariah, itu kalau antum pinjam 5 juta, ngembalikannya berapa? Berapa? 5 juta boleh nggak Mau nggak nggak mau. 5 juta koma sekian. Ya embel-embelnya itulah jadikan perkara riba. tahu ya, itu kalau tepat temponya, kalau lebih dari temponya ditunda tapi dinaikkan lagi menjadi 6 juta misalkan. Hati-hati ya. Nah, tapi kan darurat Ustaz, uangnya banyak ustad Berapa sih uangnya? uangnya eh, satu juta. Allah Ustaz, Darurat kata dia. Darurat itu jangan bermudah-mudahan. Darurat itu kalau menempuh menempuh sesuatu dan tidak ada solusi lagi kecuali kecuali itu boleh. Para ulama yang mengatakan boleh menyimpan uang di bank ketika darurat. Nah, makna daruratnya bagaimana? Darurat itu kalau kalau sudah tidak ada solusi yang lain. Tapi kalau masih ada solusi yang lain, jangan bermudah-mudahan dengan makna darurat. Paham ya? Karena kalau bermudah-mudahan dengan makna darurat ujung-ujungnya nanti apa? Melanggar syariat. Paham ya? Uang cuma 1 juta darurat dari mana? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. 1 M aja kalau dikasih solusi bisa dibelikan tanah dibelikan emas batangan, disimpan tempat-tempat yang rahasia yang orang tidak melihatnya. Bisa. Itu solusinya. Paham ya? Tapi nanti kalau gini kalau gitu jangan komentar kalau belum nyoba. Paham ya? Kalau banyak komentar sebelum nyoba itu enggak enggak benar. Solusi tempuh dulu solusi. Kalau misalnya udah nyimpan uang berupa tanah diambil orang lain atau misalkan berupa emas-emas hilang juga. Berarti hanya coba solusi kan? Silahkan. Darurat. Jangan deket-deket darurat Ustaz, masukkan. Darurat Ustaz, masukkan. Uangnya satu 1 juta. Paham ya? Yang mm saja bisa diberikan solusi, diberikan tanah yang strategis. Ya, stempel apa namanya itu? Apa namanya? Sertifikat. Nah, barakallahu fikum selesai. Aman insyaallah. Nah, atau dibelikan emas batangan disimpan tempat rahasia. Ini solusi yang terbaik. Jangan bermudah-mudahan. Karena perkara riba itu perkara yang sangat berbahaya barakallahu fikum, bukan perkara yang sangat ringan, sangat berbahaya sekali. Terutama apa? Orang-orang yang makan harta riba nanti dari kiamat dibangkitkan seperti orang-orang yang kesurupan dikarenakan kemasukan setan. Bayangkan ngeri kan? Nah, barakallahu fikum dan itu nanti apa? Ya, kalau seandainya saya tahu itu riba kok malah ngulangi, ancamannya apa ancamannya? Perang ya? Perang Bukan sembarangan, perangnya bukan melawan manusia seperti kita, yang dilawan itu Allah dan Rasulnya, bayangkan. Nah, barakallahu fiikum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Naam. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah taala, wa daruma baqiyam nariba riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu benar-benar beriman. Sudah terlanjur nyimpan Ustaz, sudah ambil uangmu, buang ribanya. Selesai urusan. Nah, fa illam taf'alu jika enggak ngerjakan, sudah tahu itu riba, fa'dhanu biharbin minallah rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Perhatikan baik-baik. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang mampu coba? Lawannya Allah dan Rasulnya. Lawannya enggak sembarangan. Bisa nanti dikasih kehidupan kesusahan, pikiran enggak tenang. Hartanya banyak tapi riba, hati-hati. Nah, barakallahu fikum karena pemakan harta riba yang memberikan harta makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi riba, yang mencatat transaksi riba kena laknat semuanya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, la'anallahu akil riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Allah telah melaknat pemakan harta riba, yang memberikan makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi di ribawiyah, ya, yang mencatat, sekretarisnya kena, tukang parkirnya kena nggak? Tukang parkirnya dikhawatirkan. lamnya ya? Dikhawatirkan karena tukang parkirnya juga tahun kerjasama dalam menertibkan Pak, menertibkan orang-orang yang datang untuk melakukan transaksi di ribawiyah ya tadi itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Intinya ini hanya saran dan nasihat, bukan paksaan. Adapun perkara yang kedepannya semoga kita termasuk orang-orang yang segera di dalam melaksanakan kebaikan agar kita teramankan dari api neraka jahanam wal'adzubillah dan agar kita semuanya diselamatkan di dunia sebelum di akhiratnya karena perkara riba bukan perkara yang sepele perkara yang sangat besar yang kita harus berhati-hati terhadapnya adapun bacaan kita terhadap kitab ini Insya Allah kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena waktunya tidak memungkinkan subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika